Baik. Penulis Al-Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata Wal aqidatu ma'naha Ma yusaddikuhu al-abdu Wa yadinu bihi Akidah itu artinya sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang dianggap benar oleh seorang hamba, dan dia beragama dengannya atau mengamalkannya sebagai bagian dari ajaran agama. Inilah yang dimaksud dengan akidah sesuatu yang diyakini oleh hati, sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang kita anggap sebagai bagian dari ajaran agama. Agama Islam yang mulia ini. Iya. Kemudian jamaah sekalian, beliau menjelaskan tentang hakikat akidah Islam apa yang menjadi asasnya atau pondasinya maka ketahuilah pondasi keyakinan Islam atau akidah Islamiyah adalah tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah dan beliau mengingatkan kembali bahwa inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ada yang bisa mengulangi kembali ayat tersebut yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Coba angkat tangan dulu yang mau jawab. Antum tafadhal. Taib, ahsan tabarakallahu fiik. Ada yang bisa lebih lengkap lagi? lanjutannya. Ada yang bisa lebih lengkap? Ada lanjutannya kan kita bahas kemarin. Hah? Apa lanjutannya? Insya Allah nanti kita buat program ini Tahfidul Quran ya. Sebelumnya tahsin dulu itu perlu antum buat. Paling tidak sepekan sekali. Ada antum punya program itu? Ada. Oh ya, alhamdulillah. Teruskan aja. Terutama di persiapan bulan Ramadan nanti. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai ke 58. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita hakikat penciptaan kita yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah Adapun yang disembah selain Allah maka salah, tidak benar atau batil. Inilah yang dimaksud dengan ibadah, bukan sekedar menyembah Allah, tetapi pertama kali meyakini terlebih dahulu hanya Allah yang patut disembah. Kemudian kita murnikan ibadah kita, kita serahkan hanya kepada Allah yang satu saja tidak sedikit pun kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma sekedar menyembah Allah, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu pun masih menyembah Allah. Mereka masih menyembah Allah, mereka masih melakukan solat di Baitullah, bahkan mereka sangat memuliakan Ka'bah Baitullah. Mereka pergi berhaji, mereka pergi berhaji ke Baitullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun tahun apa beliau lahir? Tahun ya apa istilah tahunnya? Tahun gajah. Itu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, tahun gajah. Peristiwa tahun gajah itu apa yang melatar belakangi penyerangan Abrahah ke Ka'bah? Apa yang melatar belakanginya? Ada yang tahu? Kenapa dia mau menyerang Ka'bah? Hah? Iya. Islam apa ketika itu? Iya. Baik, ahsan tabarakallah fiik. Kurang lebih seperti itu. Artinya orang musyrik jahiliyah dulu mereka masih memuliakan Ka'bah. Ya. Mereka masih menyembah Allah, bahkan memuliakan rumah Allah. Bukan orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ya. Makanya Abraha marah. Abraha pingin mereka datang saja ke gerejanya. Dia bangun sebuah gereja yang megah di negeri Yaman. Tapi ada orang Arab yang merasa cemburu terhadap Ka'bah. Dia merasa tersinggung. Kenapa dia mau menyaingi Ka'bah? Maka orang Arab ini pergi kemudian melecehkan gerejanya Abraha. Tambah marahlah Abraha. Ya. Bahkan dalam sebutkan dalam riwayat yang lain, dia malah sampai membakar gereja tersebut. Maka Abraha marah besar dan ingin menghancurkan Ka'bah. Maka kisah ini menunjukkan kepada kita orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih memuliakan Allah. Makanya mereka memuliakan rumah Allah. Masih beribadah di Ka'bah. Dan mereka tahu rumah Allah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika Abraha datang, mereka semuanya lari. Kenapa jamaah sekalian mereka lari? Karena mereka yakin Allah Maha Kuat, dia bisa membela sendiri rumahnya. Itu keimanan mereka. Ya. Itu keimanan mereka. Mereka nggak usah repot-repot membela Ka'bah. Allah sendiri yang akan membelanya dan Abraha pasti hancur. Iya, itu keimanan mereka. Jadi orang musyrik jahiliyah dahulu yang disebut dengan jahiliyah yang sangat bodoh itu arti jahiliyah yang sangat bodoh. Bukan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, bukan. Masih beribadah kepada Allah, masih memuliakan Allah, bahkan memuliakan rumah Allah. Tetapi apa kata Allah jemaah sekalian? Wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa jemaah sekalian dikatakan demikian? Padahal mereka masih menyembah Allah, beriman kepada Allah karena mereka meyakini ada selain Allah yang boleh disembah karena mereka masih mempersembahkan sebagian dari ibadah mereka kepada selain Allah. Dan itu pun hanya mereka lakukan dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sempit mereka kembali mentauhidkan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud Tatkala mereka naik kapal maka mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Lagi sedang kondisi menakutkan. Ya, lagi di laut, lagi naik kapal. Jangan bayangkan seperti kapal sekarang, kapal dahulu. Ya, tidak ada standar keamanan. Ya. Mereka sangat takut maka mereka beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka murnikan ibadah hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yushirikun. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka pun kembali menyekutukan Allah. Sekarang jemaah sekalian pertanyaannya, mana yang lebih bagus? orang-orang musyrik yang disebut musyrik jahiliyah, musyrik yang sangat bodoh, mereka menyekutukan Allah hanya dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sempit, mereka kembali mentauhidkan Allah. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini, dalam keadaan lapang, mereka melakukan perbuatan syirik dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, bukannya sadar, mereka justru tambah syirik. Kemana mereka kalau susah? Pergi ke dukun. Cari tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Atau kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Untuk apa? Untuk berdoa atau memohon kepada yang mereka yakini sebagai penguasa atau penunggu di tempat keramat tersebut atau penghuni kubur itu. Iya. Atau tidak jarang memberikan sesajen atau menyembeli hewan kerbau misalkan untuk pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah syirik. Dan mereka lakukan itu di saat senang maupun susah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Orang musyrik dahulu hanya melakukan itu dalam keadaan senang. Ketika susah, mereka sadar. Artinya jemaah sekalian, orang musyrik dahulu lebih memahami tauhid dibanding sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Makanya Ikrimah Ikrimah bin Abi Jahal ya, putra Abu Jahal Sayang sekali Abu Jahal sampai mati tetap kafir. Tapi putranya ini, dia orang pintar. Dia orang cerdas. Suatu hari beliau di lautan, dalam kondisi genting, maka beliau benar-benar berharap hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Karena beliau yakin tidak ada yang bisa menyelamatkannya pada saat seperti itu kecuali Allah. Itu keyakinan orang musyrik jahiliyah dahulu. Nah, dari situlah beliau berpikir, kalau saya dalam keadaan susah, saya tidak menyekutukan Allah seperti agama yang diserukan oleh Muhammad. Mestinya ketika dalam keadaan lapang, saya pun tidak boleh menyekutukan Allah. Walhamdulillah dari situlah dia bertekad untuk masuk Islam. Ya, itu Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Baik. Jadi yang dimaksud dengan beribadah bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah disertai dengan keyakinan hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Adapun sesembahan selainnya adalah salah. Oleh karena itu jamaah sekalian, penulis Hafidhahullah Ta'ala juga menyebutkan kepada kita tentang misi pengutusan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia terbaik. Maka dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tentang misi pengutusan mereka. Dan ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Coba perhatikan jemaah sekalian, ikhwani fid din wa akhwati fillah dua hal yang diserukan nabi dan rasul yang pertama sembahlah Allah nggak cukup sampai di situ mereka masih memerintahkan ibu tagut dan jauhilah tagut yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua hal ini nggak mungkin ketemu. Gak mungkin ketemu dalam diri seorang hamba. Kalau dia orang yang benar-benar menyembah Allah, mestinya dia menjauhi togut. Iya. Kalau dia menjauhi togut, berarti dia adalah orang yang menyembah Allah. Iya. Tapi kalau dia tidak menjauhi togut, dalam artian dia masih menyembah selain Allah, maka walaupun dia juga menyembah Allah, dia belum dianggap sebagai orang yang menyembah Allah. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Orang yang sudah beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Atau dalam hatinya dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka pada, maka pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Belum. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah disertai dengan pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid." semua kata ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. An-nafyu dan al-ithbat. Menafikan dan menetapkan. Menafikan yang terkandung dalam kalimat la ilaha yang bermakna menafikan atau menyalahkan, mengingkari semua persembahan atau semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Kemudian al ithbat penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah atau yakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah dua rukun tauhid. Dua rukun kalimat la ilaha illallah. An-nafyu dan al-itsbat penafikan dan penetapan. Kalau seseorang hanya mengamalkan salah satunya saja, dia belum muslim. Dia hanya menetapkan Allah patut disembah, tapi dia tidak menafikan penyembahan kepada selain Allah, maka dia bukan muslim. Maka dia orang yang bukan Allah. Dia yakin Allah patut disembah. Itu demikian pula sebaliknya. Dia menafikan semua sesembahan selain Allah sekaligus Allah juga dia nafikan. Itulah yang disebut dengan orang kafir dari kalangan ateis. Ya, atau mungkin komunis sosialis yang tidak mempercayai sesembahan satupun. Walaupun pada hakikatnya dia menyembah syaitan tanpa dia sadari, sembah setan. Terserah dia sadar atau tidak. Pada, pada hakikatnya orang-orang ateis itu yang tidak percaya kepada sesembahan mereka itu menyembah syaitan. Karena yang mereka turuti adalah syaitan. Mereka beribadah kepada syaitan. Terserah mereka akui atau tidak. Jadi ini dua rukun kalimat la ilaha illallah, an-nafyu dan al-itsbat. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah bermakna La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang tepat ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih kurang tepat. Katakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu baru namanya tauhid. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu masih kurang tepat. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada kenyataannya Tuhan yang disembah selain Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada banyak. Ya. Yang disembah manusia selain Allah banyak. Bahkan lebih banyak yang menyembah selain Allah. Maka hendaklah kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi itu bermakna kita sudah menyalahkan semua yang mereka anggap Tuhan. Yang kalian anggap Tuhan semuanya salah, tidak benar. Yang benar hanyalah Allah tabaraka wa taala. Iya. Dan makna ini serta dua rukun ini dijelaskan dalam banyak ayat di antaranya di dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka barang siapa yang mengingkari togut togut itu artinya apa tadi semua sesembahan selain Allah maka kata Allah barang siapa yang mengingkari togut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Nah, perhatikan ini. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, barang siapa mengingkari togut, ini penafikan. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, ini penetapan. An-nafyu dan al-itsbat. Faqad sekabil bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Dikatakan para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Demikian pula dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Ini dalil yang menunjukkan dua rukun la ilaha illallah dan makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, wa annama yad'una min dunihil batil. Adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil atau salah. Jadi Allah tegaskan di sini dua rukun kalimat la ilaha illallah. Allah tetapkan dialah sesembahan yang hak, kemudian Allah jelaskan bahwa selainnya adalah sesembahan yang batil. Baik. Inilah hakikat akidah Islam dan pondasi akidah Islam yaitu apa? Tauhid. Ini pondasinya. Karena kalau kita bicara akidah Islam, maka kita berbicara tentang seluruh yang wajib kita imani. Seluruh yang wajib kita yakini. Apa saja yang wajib kita yakini? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah itulah yang akan kita pelajari dalam buku ini. Apa saja yang wajib kita yakini. Kita pelajari satu persatu. Supaya apa? Supaya kita tidak berkeyakinan yang salah. Karena kalau seseorang berkeyakinan yang salah, maka amalan yang dia bangun di atas dasar keyakinan tersebut bisa menjadi batil. Atau paling tidak amalannya berkurang, pahalanya berkurang. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Bahkan jamaah sekalian bisa jadi seluruh amalannya terhapus. Kalau dia tidak meyakini akidah yang paling asasi, yaitu apa? Tauhid. Memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau dia tidak punya ini, maka seluruh amal ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, bahkan yang sudah sah, yang sudah dia kerjakan menjadi terhapus sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin kalau kamu menyekutukan Allah terhapuslah amalanmu maka kamu termasuk orang-orang yang merugi iya jadi akidah Islam itu cakupannya luas cakupannya sangat luas sekali iya makanya pembahasan perdana kita ini adalah untuk menjelaskan asas pondasi dari akidah Islam yang paling utama yaitu tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini pondasi yang paling utama. Iya. Oleh karenanya kata Syekh, kita harus mengenal akidah itu ada yang disebut dengan akidah sohihah, akidah yang benar, dan ada yang disebut dengan akidah fasidah. Akidah yang rusak. Iya. Dan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang akidahnya benar semuanya 100%. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia belajar. Karena dia menuntut ilmu. Dia mempelajari akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada pula yang 100% batil. Yaitu mereka yang terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Tapi ada juga golongan yang sebagiannya benar akidahnya dan sebagiannya batil. Ya, mungkin saya berikan contoh. Kelompok yang paling banyak kebatilannya. Ada benarnya tapi sedikit sekali. Ya, yang disebut dengan golongan Syiah. Kelompok Syiah. Iya. Dan golongan yang memiliki akidah sebagian benar dan sebagian batil itu sangat banyak. Dan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin 50% yang benar, 50% salah. Ada yang 30% benar, 70% salah. Kalau Syiah ini mungkin 99% yang salah. Ya. Hanya satu persen yang benar. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan selain Syiah, selain Syiah, kadang boleh disebut sebagai ahlu sunnah. Walaupun sebetulnya dia juga memiliki pemahaman menyimpang yang lain. Ya. Contohnya dia orang khawarij. Ini juga kelompok yang di satu sisi memiliki akidah yang benar, di sisi lain memiliki akidah yang menyimpang. Jadi nggak 100% mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hanya yang sesuai dengan akal mereka, itu yang mereka ikut. Yang tidak sesuai mereka tidak ikut. Ada lagi yang disebut golongan Mu'tazilah, golongan Murji'ah, dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian, dalam pembahasan-pembahasan kita yang akan datang, kita akan mengupas satu persatu. Apa saja akidah yang diyakini oleh golongan-golongan ini dan bagaimana bantahannya. Dan bagaimana seharusnya akidah yang benar. Ya. Nah, tapi semua golongan-golongan sesat ini yang jumlahnya ada 72 ya, hanya satu yang benar yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi 71-nya ini kalau dibandingkan dengan Syiah kadang para ulama mengatakan mereka semua ahlu sunnah. Kenapa? Karena Syiah sudah keterlaluan. Iya. Namun kalau dikupas satu persatu, mereka juga penyimpangan, memiliki penyimpangan yang kadang dari beberapa sisi ada kesamaan dengan Syiah. Contohnya golongan Khawarij dari sisi mengkafirkan kaum muslimin, itu sama persis dengan Syiah. Sama-sama mengkafirkan kaum muslimin dan juga menghalalkan darah kaum muslimin. Iya. Itu dari sisi kesamaannya. Tapi kalau dikupas lebih jauh, didalami lebih jauh, Syiah lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi kesesatannya. Baik. Jadi demikian. Kalau kita tidak memahami akidah yang benar, kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan terjerumus di dalam golongan-golongan yang sesat ini. Akibatnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akibatnya. Di dalam sabda beliau wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi yaitu satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Pertanyaannya jemaah sekalian, sudahkah akidah kita sekarang ini semuanya 100% yang kita yakini seperti yang diyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Mungkin kita masih tidak berani menjawab. Ya, berarti jemaah sekalian kita masih dalam posisi yang berbahaya. Masih terancam. Jangan sampai kita terjerumus di dalam 72 golongan yang sesat tersebut. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, inilah ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Sangat aneh kalau kita begitu bersemangat mempelajari ilmu dunia, ya, merantau dari kampung empat tahun lamanya untuk sekedar ilmu dunia, tapi kita tidak punya semangat yang sama, bahkan harusnya lebih dalam menuntut ilmu agama. Harusnya lebih dalam menuntut ilmu agama. Baik. Jadi ini yang harus kita pahami. Tidak semua akidah itu benar. Ada akidah sahihah dan ada akidah yang fasidah, yang rusak. Kemudian zaman sekalian, Syekh rahimahullah wa menjelaskan tentang keutamaan apa saja yang akan kita dapatkan apabila akidah kita benar. Terutama akidah yang paling pokok itu tadi. Apa akidah yang paling pokok? Tauhid memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meyakininya akan terjaga darah dan hartanya di dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." فإذا قالوها عصم عصموا مني أو عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka apabila mereka telah mengucapkannya, terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali sesuai dengan haknya. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa beliau diutus untuk memerangi seluruh manusia kecuali orang-orang yang beriman yaitu mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah tentu yang beliau maksudkan bukan sekedar diucapkan tetapi diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh karena tidak ada manfaatnya mengucapkan tanpa diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian apabila seseorang sudah menjadi muslim, maka haram darahnya dan hartanya. Artinya dia tidak boleh dibunuh dan dia tidak boleh diambil hartanya. Yang boleh itu hanya apa? Hanya siapa? Orang yang kafir kepada Allah yang patut diperangi. Itu pun di dalam pembahasan fikih ada perincian, nggak semua orang kafir. Hanya orang kafir yang patut diperangi. Yang patut diperangi. Yang halal darahnya dan hartanya. Iya. Artinya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan aksi-aksi teror. Kemudian mereka sebut sebagai jihad dan mereka membunuh orang kafir dan merampas harta mereka secara serampangan. Iya. Padahal tidak semuanya. Ulama membagi orang kafir itu ada tiga. Pertama orang kafir harbi yang diperangi oleh kaum muslimin. Yang kedua orang kafir zimni, orang kafir yang dilindungi atau tinggal di negeri kaum muslimin yang tunduk dengan pemerintah muslim. Ada pula orang kafir mustakman orang kafir yang diberikan perlindungan oleh seorang muslim dan orang kafir mu'ahad orang kafir yang melakukan perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin jadi hanya satu yang boleh diperangi yang pertama yang tiga itu nggak boleh diperangi baik demikian pula jemaah sekalian Syekh menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang jaminan surga. Jaminan surga. Bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa bertemu dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Ini jamaah sekalian, jaminan dan kepastian dari Allah. Barang siapa yang tauhidnya benar, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak pula kekufuran, sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini, dia pasti masuk surga. Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti masuk surga. Iya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia nggak melakukan syirik, tidak melakukan kekufuran, tapi dia korupsi. Saya tanya dulu mana yang lebih bagus? orang kafir, orang musyrik nggak korupsi dibanding dengan orang muslim yang korupsi. Mana yang lebih bagus? Hah? Yang lebih bagus yang muslim yang tidak korupsi. Ya. Itu benar. Tapi sudah jelas orang muslim itu lebih benar. Afwan lebih baik. Ya. Kenapa? Karena hadis ini jelas. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Iya. Walaupun dia korupsi. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau dia masih korupsi dan bahkan masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia ya korupsi, mungkin juga naudzubillah berzina, iya. Atau kalau dia penguasa, dia suka berbuat zolim kepada rakyatnya. Ya. Dan lain-lain, perbuatan dosa-dosa besar. Cuman dia nggak syirik. Dia sholat lima waktu. Dia nggak melakukan perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan kekufuran. Apakah dia juga akan masuk surga? Pasti dijamin. Jawabannya iya. Pasti dijamin masuk surga. Selama dia tidak melakukan syirik dan kekufuran.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 Kalau tidak dikehendaki diampuni, maka dia masuk neraka. Maka dia masih terjamin pasti masuk surga, namun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Masih terancam masuk neraka. Tetapi jemaah sekalian, andai dia dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, dia tidak kekal di neraka. Itulah bedanya dengan orang kafir. Ya. Bedanya dengan orang yang menyekutukan Allah. Orang muslim yang melakukan dosa besar kalau dia masuk dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Makanya kita katakan tadi, dia pasti masuk surga, tapi bisa jadi mampir dulu di neraka. Enggak lama, mungkin hanya 2000 tahun. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bersabar. Tidak ada yang bisa bersabar menghadapi azab neraka api kita di dunia ini saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu dari 70 bagian api neraka. Ya. Jadi api neraka itu 70 kali lipatnya. 70 kali lipatnya. Satu api di dunia ini saja sanggup menghancurkan apa saja. Besi dan baja yang paling kuat sekalipun bisa membuat dia meleleh gedung-gedung, rumah-rumah yang besar bisa hancur lebur dengan ada dengan api ini di dunia ini. Padahal itu hanya satu bagian dari 70 bagian api di, di neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi nggak boleh kemudian ada yang memandang remeh. Ah, nggak apa-apalah. Yang penting kan bukan syirik. Ya. Nggak apa-apa saya bikin dosa ini. Yang penting nggak syirik, nggak boleh. Ya. Dan juga jemaah sekalian, setiap dosa dapat mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Barang siapa yang akidahnya benar, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Ya. Sedangkan orang yang walaupun ibadahnya banyak, amal-amalannya banyak, tapi dia menyekutukan Allah, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam surga karena seluruh amal ibadahnya itu terhapus. Ya. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, lain asyrakta na amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalan-amalanmu. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian pentingnya memiliki akidah yang benar. Pentingnya mempelajari akidah yang benar Bersamaan dengan itu juga sangat penting bagi kita mengenali akidah yang rusak. Jadi yang kita pelajari ini dua sekaligus. Bagaimana akidah yang benar dan mana akidah yang rusak. Yang benar untuk kita amalkan, untuk kita imani, kita percayai, kita yakini. Yang salah, yang rusak, yang tidak benar untuk kita apa namanya ingkari. Ya, dan bahkan wajib bagi kita untuk membantah dan menjelaskan kebatilannya. Ya, karena yang mendukung akidah yang rusak ini lebih banyak daripada yang mengikuti akidah yang benar. Perbandingannya adalah 72 dibanding 1. Itulah yang disebut dengan al guraba orang-orang yang asing. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghoriban wasayaudu kama bada'a fatuba lil guraba. Islam datang dalam keadaan terasing aneh dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut iya jadi perlu perjuangan perjuangan dalam mempelajarinya perjuangan dalam mengamalkannya perjuangan di dalam mendakwahkannya. Baik. Jemaah sekalian, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pada kesempatan yang lalu cukup banyak pertanyaan tetapi sayang sekali saya mohon maaf pertanyaannya saya lupa. Ya. Saya lupa bawa lagi. Jadi antum bisa tulis lagi atau insya Allah nanti mudah-mudahan pekan depan bisa saya jawab yang sudah ditanyakan kemarin. Iya. Apa yang dimaksud dengan mencintai seseorang karena Allah? Apakah cukup dengan melihat akhlaknya yang baik? Ada kriteria dan indikasi lain mencintai seseorang karena Allah. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini sangat terkait dengan pembahasan akidah. Insya Allah pembahasannya lebih detail akan datang. Tetapi pada kesempatan ini kita jawab secara ringkas. Ya. Mencintai seseorang karena Allah artinya adalah mencintai dia karena ketakwaan. Karena iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia semakin beriman, semakin takwa kepada Allah, kita harus semakin cinta kepadanya. Iya. Kita harus semakin cinta kepadanya. Oleh karena itu, ringkasnya manusia itu terbagi tiga dalam hal kecintaan dan kebencian kita. Yang pertama, orang-orang yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh cinta sedikit pun. Siapa mereka itu? orang-orang yang kafir kepada Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah benci kepada mereka, kita pun harus benci kepada mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang di satu sisi kita cintai dan sisi lain kita benci. Ya, bukan benci tapi rindu ya. ya. Di satu sisi kita cintai, kenapa? Karena dia masih muslim. Dia bukan orang kafir, dia masih muslim. Tapi di sisi lain, kita juga benci kepadanya. Kenapa? Karena dia melakukan dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa besar. Demikian pula melakukan penyimpangan dan kesesatan di dalam beragama. Ya, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti pemahaman teroris atau pemahaman Syiah dan lain sebagainya. Maka di satu sisi karena dia masih muslim, kita masih cinta kepadanya. Tapi karena dia juga melakukan kesesatan, kita juga benci kepadanya. Nah, kecintaan dan kebencian itu tergantung dengan kadar ketakwaan atau kadar penyimpangannya. Baik. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap kita habis sholat tahajud dan duha ada doa khusus atau cukup kita mengangkat tangan dan berdoa apa yang kita eh, apa namanya kehendaki. Setelah sholat duha tidak ada doa khusus. Setelah sholat tahajud juga tidak ada doa khusus kecuali sebuah dikir yang saya ketahui setelah sholat witir yaitu Subhanal Malikil kudus Subhanal Malikil kudus Subhanal Malikil kudus. Setelah itu baca doa bebas apa saja yang ingin kita baca. Tetapi yang lebih afdal justru berdoa itu dalam sholat. Jangan tunggu habis sholat. Yaitu di dua tempat. Yang pertama ketika sujud. Sujud kapan saja, bukan hanya sujud terakhir. Tidak ada dalil yang mengkhususkan sujud terakhir saja. Sependek yang saya ketahui. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakumul ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Demikian pula yang kedua, setelah tasyahud sebelum salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyutakhayyar minad du'a ma yasha." Silahkan memilih doa yang dia kehendaki. ya. Jadi itu yang terbaik kalau mau berdoa. Kalau mau berdoa di dalam solat. ya. Adapun setelah solat perbanyak zikir atau baca al quran Al Karim baik. Sekarang ini berkembang isu Wahabi yang mana sebagian mengat mengatakannya adalah sesat Apakah itu sebuah fitnah atau bukan Ustaz? Pemahaman akidah seperti apakah yang mereka pahamin yang mana dengan itu mereka ada yang mengatakan sesat. Baik. Yang disebut Wahabi adalah penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun dari sisi bahasa sebenarnya salah juga. Karena beliau itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mereka nisbatkan kepada Wahab disebut Wahabi, artinya pengikut Wahab. Wahab itu siapa? Allah. Al-Wahab yang Maha memberi. Makanya beliau bernama bapaknya bernama Abdul Wahab, hamba Allah yang Maha memberikan. Ya. Dari sisi bahasa sudah salah. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Faqih, salah seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, beliau menjelaskan dari sisi bahasa saja sudah salah. Ya. Dan dari segi adab itu nggak beradab kepada Allah. Al-Wahhab itu nama Allah. Kemudian mereka nisbatkan orang kepada namanya sebagai julukan untuk orang yang sesat. Iya. Itu dari segi makna bahasa dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi kenyataan, kenyataannya tidaklah seperti yang mereka tuduhkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah seorang ulama ahlu sunnati wal jamaah pengikut generasi salaf yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu dari segi akidahnya. Adapun dari segi mazhab fikih, beliau adalah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Pengikut Hambali. Beliau bermazhab Hambali dari masalah uh, dari mazhab fikih. Adapun dari segi akidah, beliau bermazhab ahlu sunnati wal jamaah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau tidak membuat mazhab yang baru. Mau bukti? Buktinya melalui buku-buku beliau. Apalagi para penuntut ilmu tidak patut apa namanya gampang termakan isu. Iya. Harusnya kita mempelajari langsung dari buku-buku beliau apabila kita apa namanya mendengar ini ada yang mengatakan dia sesat, ada yang mengatakan dia yang benar, kita buktikan. Iya, kita buktikan. Pada kenyataannya beliau melalui karya-karya beliau dan buku-buku beliau, ya, dan saya sudah membaca paling tidak ada 10 karya beliau, akidah beliau tidak ada sedikit pun yang melenceng dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Iya. Bahkan saya punya sebuah makalah yang berisi 10 pujian ulama dunia. Ya, ulama dunia dan tokoh-tokoh dunia terhadap beliau. Termasuk Syekh Muhammad Rashid Ridho dari Mesir memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ulama besar pembaharu dan juga Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini termasuk ulama panutannya organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari negeri Syam. Ya. Penulis kitab Fiqhul Islam, Fiqh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya, baru saja meninggal dunia rahimahullah. Beliau termasuk panutan para tokoh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, beliau memiliki pujian-pujian yang sangat banyak terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. ya, Maka aneh kalau kemudian ada orang-orang yang uh, menyelisihi uh, ulamanya sendiri. Baik. Jadi itu tidak sesuai dengan kenyataan tuduhan seperti itu. Ya kita buktikan saja secara ilmiah. Mana yang berdasarkan dalil yang dituduh sebagai amalan Wahabi yang mereka anggap sesat. Ya kita diskusikan secara ilmiah Eh, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kewajiban kita, saling mengingatkan. Apabila ada saudara kita, apabila ada saudara kita yang menyimpang, yang kita anggap salah, apa yang kita harus lakukan? Kita nasihati dia dengan baik. Ya, itulah tanda cinta yang hakiki. Itulah tanda sayang yang hakiki. Baik. Apakah pemimpin yang zalim yang tidak menerapkan hukum Allah dalam pemerintahan disebut togut. Iya. Baik. Memang dikatakan para ulama salah satu kategori togut adalah para pemimpin yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditaati dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Tetapi untuk memfonis seseorang itu togut itu berat sekali. Apalagi sampai mengkafirkan. Dan pada umumnya, pada umumnya mereka yang memfonis para pemimpin sebagai togut itu mereka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan. Dan inilah salah satu akidah khawarij yang kita sebutkan tadi. Gampang mengkafirkan. Ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," atau "Kamu kafir," maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau saudaranya ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi tidak gampang mengkafirkan. Iya. Kalaupun orang itu sudah benar-benar melakukan satu amalan kekafiran, itu pun tidak otomatis dapat dia difonis sebagai orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi ada mawani takfir. Penghalang-penghalang di dalam pengkafiran. Itu harus dihilangkan dulu. Penghalang-penghalang tersebut. Dan terpenuhi padanya syurutut takfir. Syarat-syarat pengkafiran. Jadi ini dua hal yang harus kita pahami. Pertama, kapan penguasa itu kafir? Sehingga patut disebut togut. Yang kedua, kalau dia sudah melakukan kekafiran itu, kapan kalau dia sudah melakukan kekafiran itu? Atau saya ulangi, yang pertama, kapan dia disebut telah melakukan amalan kekafiran? Ya, ini yang pertama. Kapan dia dikatakan dia sudah melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan? Yang kedua, kapan dia dapat difonis sebagai kafir? Nah ini jemaah sekalian dua permasalahan yang berbeda. Dua permasalahan yang berbeda. Kapan orang itu termasuk penguasa, kita katakan kamu sudah melakukan amalan kekufuran. Yang kedua, kapan bisa kita katakan kamu kafir? Ini dua permasalahan yang berbeda dan penjelasannya panjang. Insya Allah akan datang babnya. Itu ada babnya di sini. Sabar. Ya. Insya Allah akan dibahas lebih detail. Baik. Intinya, gampang mengkafirkan itu sangat berbahaya. Itu yang perlu kita khawatirkan. Gampang memfonis pemerintah itu togut, itu dapat mengantarkan kepada pengkafiran, maka itu sangat berbahaya. Baik. Apakah manusia memiliki kehendak sendiri? Contohnya dalam berbuat sesuatu. Ini pun insya Allah akan dibahas lebih terperinci dalam pembahasan takdir. Tapi kita jawab ringkas Dua hal ini tidak bertentangan. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah dan takdir Allah. Dan manusia juga punya kehendak. Dua hal ini nggak bertentangan. Allah berikan kepada manusia kemampuan dan kehendak. Tetapi kehendak dan kemampuan manusia tidak akan dapat merealisasikan sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali apabila Allah menghendaki. Itu saya kita yakini. Selamat kita sudah. Ya, insya Allah di sini juga ada pembahasan yang cukup panjang, ya, dan bantahan terhadap syubhat-syubhat. Ini lebih panjang dari yang pertama tadi. Ya, pembahasannya. Ya, dalam pembahasan takdir, insya Allah akan datang penjelasannya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah. Aduh, ini berbicara apa namanya? Kurang pas sama mahasiswa ini, ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini ayat Allah. Ya. Datangilah tanah tempat bercocok tanammu sesuai dengan kehendakmu. Ya. Sesuai dengan kehendakmu. Artinya apa? Allah menisbatkan kehendak kepada kita. Berarti kita memiliki kehendak. Iya. Tetapi kata Allah, "Wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak itu akan terlaksana kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Baik. Itu singkatnya. Tidak bertentangan antara manusia punya kehendak dan kehendak dia tidak keluar dari kehendak Allah. Ini duluan ya. Jika berbuat syirik tidak sadar atau tidak sengaja terus meninggal, kapan bertobat? Apakah di surga atau neraka? Mengingat hadis diampuni dosa karena lupa, tidak sengaja dan terpakai Kalau dia tidak sengaja, tidak ada dosa. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawazali zalim an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan kesalahan karena al-khata' tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Ya. Ini juga ada pembahasannya masalah dipaksa. Seperti apa orang dikatakan terpaksa. Iya. Baik. Kalau dia sudah sadar, maka hendaklah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak berdosa. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas? Dan apa yang dimaksud dengan beribadah mengharapkan wajah Allah? Ikhlas adalah kita beribadah karena Allah. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni niat kita, keinginan kita beribadah untuk apa? Karena Allah. Dan ucapan karena Allah itu sudah mencakup karena mengharap balasan Allah, karena pahala, karena pingin masuk surga, karena supaya tidak masuk neraka, itu semua ikhlas. Itu semua ikhlas. Termasuk yang ditanyakan di sini demi mengharap wajah Allah. Artinya apa? Agar kita masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah. Itu artinya. Kita beramal demi wajah Allah supaya masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum atau hadis puasa Rajab? bulan Rajab adalah termasuk satu dari bulan haram. Satu dari bulan bulan haram. Iya. Dan bulan haram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa. Kita perbanyak puasa di bulan haram ini. Hanya saja kebanyakan ulama atau banyak sekali ulama yang berpendapat hendaklah puasa Rajab itu jangan sebulan penuh full Iya, itu menjadi makruh. Kenapa? Karena dia akan menyerupai Ramadan dan terdapat uh, riwayat dari Abu Bakar dan Umar mereka masing-masing melarang berpuasa Rajab sebulan penuh. Maksudnya sebulan penuh, kemudian di bulan haram yang lain nggak puasa. Itu maksudnya. Tapi kalau dia puasa sebulan penuh Rajab, di bulan haram yang lain juga dia puasa, seperti pada bulan Zulhijjah atau Muharram, atau yang lebih bagus lagi, ada satu atau dua hari tidak berpuasa di bulan Rajab. Ya, maka hilang kemakruhannya. Baik, jadi secara umum. Ada dalil secara umum yaitu dalil untuk mengagungkan bulan-bulan haram. Karena itu termasuk syiar-syiar Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ الْقُلُوبِ Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Iya. Jadi, dianjurkan berpuasa secara umum karena itu termasuk bulan haram. Dan bukan hanya puasa, semua amal ibadah. Semua amal ibadah dianjurkan untuk ditingkatkan. Maksudnya amalan-amalan yang berdasarkan dalil. Tetapi, tidak ada hari khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Seluruh bulan Rajab. Gak ada keutamaan hari khusus. Beda dengan di bulan Dhul Ada keutamaan hari khusus. Tanggal berapa itu? Hah? 10 Dhul Hari raya dong puasanya. 10 Dhul Hijjah hari raya. 9 <laughs> Dhul Puasa hari Arafah. Demikian pula bulan Muharram. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Iya. Itu kan hari khusus ya. Di samping secara umum seluruh bulan Muharram dan Zulhijjah dianjurkan berpuasa kecuali hari raya dan hari-hari tasyrik juga ada hari khusus yang sangat ditekankan yaitu apa? 9 Zulhijjah. Demikian pula uh, eh, 9 dan 10 Muharram. Ya, terutama 10 Muharram. Baik. Tetapi di bulan Rajab tidak ada seperti itu. Walaupun hadisnya sangat banyak namun seluruh hadisnya palsu. Seluruh hadisnya palsu. Jadi nggak boleh kita katakan ini hari tanggal 1 atau tanggal 9 atau tanggal berapa yang khusus berpuasa di bulan Rajab tidak. Seluruh seluruh hari silakan berpuasa. Jangan eh, khususkan hari tertentu karena tidak ada dalilnya. Seluruh dalilnya palsu. Demikian pula tidak ada sholat khusus di malam yang khusus. Seluruh hadisnya palsu. Ya. Seperti diantaranya yang mereka sebut dengan sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu tidak ada. Baik. Subhanallah, masih tersisa lagi pertanyaan, tapi saya mohon maaf, saya harus segera berangkat untuk jadwal kajian di tempat yang cukup jauh dari sini. Saya khawatir terlambat. InsyaAllah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan.